Please 956 Bintang Negara Smart Musik Indonesia Selamat siang Sobat Bintang semua ya Untuk kali ini saya Hendi Chandra akan menemani Anda setelah tadi di Bintang Pagi Menginspirasi Anda ditemani oleh rekan saya Dinda dan juga Lisa Andre ya Kali ini saya akan menemani Anda dengan kelanjutan dari drama radio serial Sabda Pandita Ratu Yang kali ini sudah memasuki episode ke-20 Rembulan dan Matahari Yang memasuki seri ke-585 dan 586 Kira-kira seperti apa kelanjutan ceritanya? Saya Hendi Chandra dari Jalan Raya 88 Delapan Jejak Banyuwangi. Selamat mendengarkan. Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Apa? Ya, keris ini harus menghirup darah gila. Apa maksudmu? Yang ada sekarang kau. Hayo, bersiaplah. Ah, gila, pikiranmu benar-benar sudah gila, Kakang. Kau lupa siapa aku. Aku tidak peduli di Posari. Kau harus mati. Keris ini membutuhkan darah dan tidak bisa ditunda lagi. Lagi pula, bukankah kau menghalang-halangi aku jika aku ini memiliki keris ini? Hah? Oh, ah, jaga Dewa Batara. Ayo bersiaplah, bersiaplah. Kakang Senopati Rudobondo, ingatlah Kakang. Sadarlah. Rupanya kau sudah terpengaruh oleh kekuatan jahat pada keris itu. Hah? Pusatkan segenap perhatianmu untuk melawannya, Kakang. Atau Lepaskan keris itu. Masukkan ke dalam warangkanya. Keris ini tidak akan masuk ke dalam warangkanya sebelum ia mengisap darah. Sial! Kakang Senopati Rudobondo, kau harus ingat Kakang. Ingat jati dirimu. Sekarang kau sedang dipengaruhi oleh keris itu. Sadarlah Kakang. Persetan apapun yang kau katakan, kau harus mati di tanganku. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-20 dengan judul Rembulan dan Matahari. Dalam seri ke-585 ini dengan para pemain Nanang sebagai Sari, Chris Urspon sebagai Rudra Bondo, Rifki sebagai Sambarwulung, Elias sebagai Lambong, dan Asti Suhastra pengantar cerita. Duh, weteng rasane tugel. Oh alah Didi, pencernaane wetengmu iku lho sing gak bener, sembarang dadi gak enak. Iki lho, ombe nono empro, cukup tes tes tes, lancar wis sembarangi. Tas tes tes tes, penake sampe nek ngomong. Empro. Empro manggata probiotik, hmm. nutrisi kesehatan kanggo njaga metabolisme awak supaya nglancarno pencernaane weteng dadi maksimal. Oh. Kanggo luka bakar ya iso, cukup diolesno nang bagian sing luka. Apa maneh kanggo sing kena stroke. Waras kowe. Empro Manggata Probiotik paduan macem-macem biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak ikan utawa deep squalen sing didadekno siji dadi minuman nutrisi konsentrat. Cukup tes tes tes dicampurno minuman utawa makanan Diumbe saben metabolisme awak jadi bener. Sistem pencernaan awak stabil, sirkulasi darah lancar, racun-racun yang awak hilang, awak jadi seger, gak pegel bis probiotik. Empro Manggata Probiotik, nutrisi kesehatan, baca aturan pakai. Pertempuran yang terjadi antara Diposari dan Rudro Bondo menghadapi kedua lawan yang bernama Lampung dan Samberwulung itu berlangsung dengan sangat dahsyat. Namun melalui benturan yang pertama, Tiposari dan Rudro Bondo bisa merasakan kedua orang itu mempunyai ilmu yang sangat tinggi, apalagi dilampari oleh sejenis ilmu kebal. Rasakan ini. Sial. Sambaran tangannya keras sekali. Seperti baja. Dan pedangku tidak mampu melukai kulitnya sama sekali. Berdebak keparat. Ayo, jangan tertegun saja anak muda. Hmm? Yeah! kemampuan yang ada, Diposari berusaha mencari titik kelemahan lawannya. Tetapi lagi-lagi lawannya memiliki ilmu kanuragan yang berada jauh di atasnya. Sehingga Diposari benar-benar harus memeras tenaga. Sementara itu, di lingkaran pertarungan yang lain, Rudro Bondo mengalami nasib yang tiada berbeda. Senopati Kediri itu semakin lama semakin terdesak Meski tak bersenjata, tetapi lambung mampu melayaninya dengan sebaik-baiknya, bahkan berkesan mempermainkannya. anak muda. Kuras semua ilmu kanuragan yang kau miliki. Oh. Atau menyerahlah. Aku akan memilihkan cara kematian yang paling baik dan paling menyenangkan untukmu. Mungkin kau memilih mati seketika. Atau kau akan mati dengan perlahan-lahan. SMM pun temu guru, dijamin jos. Paling murah, paling lengkap, paling murah dan lengkap. Oppo BlackBerry, Samsung Nokia, iPhone Advance, Elver Cosmito, Maxtron Dexcom, SMM Pon Temu Guru Banyuwangi, dijamin jos. Jangan tunda-tunda lagi. Segera dapatkan smartphone hanya di SMM Pon Jalan Sultan Agung nomor 33 Temu Guru Genteng Banyuwangi. SMM Pon, HP terlengkap dengan merek-merek berkualitas dan bergaransi. Tunggu apa lagi? Beli smartphone di SMM Phone Temu Guru Genteng Banyuwangi sekarang juga. Ada BlackBerry, Samsung, Nokia, iPhone, Oppo, Everchoss, Advan, Mito, Maxtron, Nexcom, dan lain-lain. SMM pun Jalan Sultan Agung nomor 33 Temu Guru Genteng Banyuwangi. Paling murah. Dengan cara yang tidak pernah kau bayangkan sebelumnya. Dan sakitnya sangat luar biasa. Keparat, <laughs> Kaulah yang akan mati di tempat ini. <laughs> Apa yang akan kau andalkan untuk mengalahkan kami berdua? Ini. Keris empuk Gandring. Ya, keris empuk Gandring. Dada lelaki bercambang lebat bernama Lampung itu berdesir ketika melihat tangan kanan Rudra Pondo telah mengangkat sebuah keris tinggi-tinggi. Itulah keris empuk gandring yang pamornya kehitam-hitaman, sangar dan mengerikan. Adalah Senopati Diposari yang terkejut ketika melihat Rudra Pondo telah mencabut keris empuk gandring itu. Senopati Diposari segera melonjak mengambil jarak dari lawannya dan kemudian berdiri di samping Rudra Bondo. Ternyata Wulung juga tertarik perhatiannya terhadap keris itu. Bukan main. Apanya yang bukan main, Kakang Wulung? Keris itu benar-benar dahsyat. Lihat pamornya. Ya, aku melihatnya. Sebuah pamor yang mengerikan sekali. Pantas Kakang Aji memerintahkan kepada kita untuk merampasnya. Ternyata keris itu benar-benar luar biasa. Ilmu kebal macam apapun tentu dapat dikalahkannya. Dan racun warangannya tentu luar biasa pula. Goresan kecil pada kulit akan sanggup mengantarkannya menuju ke gerbang kematian tanpa ada obat apapun yang sanggup menghentikan kedahsyatan racun itu. Kecuali satu jawabnya. Siapa yang tergores pusaka itu, mati. Eh, di sana Ada apa anak muda? Hmm. Kau tadi menyebut nama seseorang. Siapa yang kau katakan Kakang Aji itu? <laughs> itu bukan urusanmu. Sebaiknya Katakan kepada kami, siapa Kakang Aji itu? Aku bisa menyebut seribu nama. Apakah itu ada gunanya bagimu? Aku bisa menyebut nama Aji Banespati, Aji Gombal Garang, atau Aji Sonowitri, dan masih banyak yang lainnya. Baiklah, kau tahu, keris apa yang berada di tangan sahabatku ini? Bukankah itu keris empu gandeng? Hmm. Kau tahu riwayatnya? Siapa pemilik keris ini saat ini? Keris itu buatan Empu Gandring. Pemiliknya adalah Baginda Singasari. Keris itu telah merenggut nyawa aku Ametung, Juga seorang tumbal yang sebenarnya tidak bersalah apa-apa. keboijo namanya. Bahkan menurut kabarnya, Empu Gandring sendiri yang membuat keris itu juga telah menjadi korban. Nah, bagaimana? Hmm? Hmm, aneh juga. Orang ternyata mengetahui cukup banyak tentang Chris ini. Gila. Lalu, siapa mereka sebenarnya? Senopati Diposari bertanya-tanya dalam hati. Dia mencoba menghubung-hubungkan apa yang diketahuinya. Dia mencoba mencari jawab dan menyimpulkannya. Tetapi ternyata Jawaban itu tidak ditemukannya. Dia terbentur pada jalan buntu. Namun sementara itu, ada sesuatu yang terjadi yang tidak diketahui oleh siapapun. aja lihat-lihat Bu Warsa sama suami dan anak-anaknya. Duh, bahagia banget yuk. Iya, itu mertuanya. Wah, bahagianya, ceria dan sehat ya, Jen. Iya, bukannya sehat itu segala-galanya, Bu. Oh, oh, tapi dulu nggak begitu loh. Bu Warsa itu ada aja keluhannya. Anaknya sakit ini, itu, suaminya sakit-sakitan, mertuanya juga loh, ceng. Iya ya, Jangan-jangan... Ayo, jangan berprasangka jelek dulu. Bu Warso sekeluarga sehat dan bahagia karena Empro kan? Empro? Bukannya Empro untuk yang sakit aja? Nah, itu. Kalau sehat cukup 5 tetes habis makan. Untuk yang sedang sakit atau masa pemulihan itu 10 tetes sebelum atau sesudah makan. Menambahkan Empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel sel tubuh Empro mampu mengatasi berbagai macam penyakit yang Anda derita. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393000. Oh, jadi Empro. Perimbangan pertarungan itu kemudian berubah. Rudra Pondo yang telah memegang keris empu gandring itu benar-benar bagaikan seekor harimau yang tiba-tiba tumbuh sayap. Keganasannya semakin menjadi-jadi. Kekuatannya tiba-tiba berlipat-lipat, tidak masuk akal. Baik Sambar Wulung maupun Lambong benar-benar tidak menduga atas perubahan yang terjadi itu. Bangkitlah kalian berdua. Sebut nama kedua orang tuamu sebelum terkapar bersimbah darah. Lambang. Iya. Kita pergunakan aja alas kobar. Baik. Oh. Gontong saling berkelebat mendekat. Keduanya menyentuhkan pedang masing-masing. Aji alas kobar berarti hutan terbakar. Kekuatannya bertumpu pada panasnya bara api. Itulah sebabnya kedua pedang itu tiba-tiba telah membara. Tiposari yang menyaksikan pertempuran itu dari luar lingkaran arena merasakan dadanya berdesir, jantungnya serasa akan berhenti. Ajalas Alas Kobar. Betapa dahsyatnya ajan itu. Dan kedua orang itu telah menguasainya. Oh, bukan main. Kedua ujung pedang itu kemerah-merahan. Terbakar. Membara. Alas Kobar. Alas berarti hutan. Kobar berarti terbakar. Siapa yang tersentuh ajan itu tentu akan hangus. Bagaimana dengan Kakang Rudo Bondo? Apakah ia akan mampu menghadapi ajian itu? <clears throat> Apa kabar, Mbak Yu? Hmm. Jangan lemes gitu, toh. Hmm. Toh kok amam, hmm, toh. Sakit ya? Hmm. Sakit apa, Mbak Yu? Sekarang jadi tambah sakit. Sakit telinga ditanyain, terus sumpah. Monggo lo, Mbak Yu, lek mau curhat. Saya sendiri migrain nggak sembuh-sembuh. Mas Warso sambat boyo aku matung-maten. Sawah jadi terbengkalai. Anak eh, mahnya sering kambuh, sering nggak masuk sekolah jadinya. Belum lagi mertua yang kena stroke ringan. Walam, boes. Wah, Alah Mbak Yu, wis tau empro to obat tetes mangga probiotik itu. Apa kuwi? Lah ya wis, cepet beli empro mengatasi berbagai macam penyakit Mbak Yu. Masa? Ayo buktikan, cukup tes, tes, tes. Masa toh? Saya buktinya keluarga sehat karena empro. Menambahkan Empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393000. Cukup tes, tes, tes, beres. Sebenarnya lah, Samberwulung dan Lambong telah menyiapkan ajiannya yang dahsyat luar biasa. Dari ujung pedang masing-masing telah siap terlontar kekuatan mengerikan dari alas kobar. Tetapi sementara itu, Senopati Rudro Bondo terlihat menggerak-gerakan keris empuk gandring di tangannya. Gerakan-gerakan yang sebenarnya akan membuat Rudro Bondo merasa heran. Mengapa dia bisa melakukannya? Dan tiba-tiba perubahan itu terjadi. Tiposari yang melihatnya merasakan jantungnya berdesir luar biasa. Dalam cahaya kelam, ujung keris empuk gandring itu menyala kemerah-merahan, benar-benar sebuah pamor yang sangar. Iblis itu benar-benar mengerikan. Ujungnya kemerah-merahan. Gambaran kemarahan. Atau sesuatu yang mengerikan. Kakang Bodobondo nampak telah siap pula. dan Samberwulung telah melompat bersamaan. Kedua pedangnya terjulur lurus. Namun dengan cepat pula, Rudra Bondo meloncat ke kiri dan kerisnya memotong lurus ke arah kanan. Keris dan pedangnya membara itu berbenturan, dan lambung serta Samberwulung wulung tertegun ketika melihat senjatanya. 中国 Ternyata Rudra Pondo kalah sekejap, yang sekejap itu telah dipergunakan oleh Lambong dan Samberwulung untuk melesat secepat-cepatnya melarikan diri. Mereka menerobos tebalnya gerumbul semak dan perdu. Rudra Pondo yang kehilangan lawannya berdiri termangu. Sesuatu di dalam dadanya bergolak menghentak-hentak. Farad, pengecut, iblis berdebah laknat. Tidak tahu diri dia. Hei, mengapa kalian berdua melarikan diri? Ayo, kembalilah, hadapi aku. Keris empuk kandring ini haus. Jika telah keluar dari sarungnya, ia harus menghisap darah. Kembalilah kalian. Kakang Rudobondo, Kakang, Sudahlah, apa? Lupakan kedua orang itu. Melupakan? Iya. Bagaimana dengan keris ini? Sarungkan kembali. Keris itu harus dilarung. Dilarung? Iya. Bukankah kita telah mendapatkan tugas itu dari Baginda untuk melarungnya? Tidak. Tidak bagaimana? Aku merasa sangat cocok dengan keris ini. Kau lihat tadi, apa yang bisa aku lakukan dengan memegangnya? Tidak diposari, aku akan memiliki keris ini kita tidak perlu melarungnya. Kakang, jangan lakukan itu. Aku tidak peduli. Keris itu mempunyai pamor jahat sekali, Kakang. Keris itu akan sanggup mengubahmu menjadi jahat pula. Iya. Lepaskan keris itu. Sarungkan kembali ke dalam warangkanya. Dan bungkus lagi dengan lawe putih. Tidak. Jadi apa maksudmu? Aku merasa jiwa keris ini telah luluh denganku. Atau jiwaku telah luluh pula dengannya. Aku bisa merasakan ia haus darah. Kedua orang pecundang itu telah melarikan diri. Nah, bersiaplah kau untuk menggantikannya. gadis ini harus menghirup darah gila. Apa maksudmu? Yang ada sekarang kau. Hayo, bersiaplah. Ah, gila, pikiranmu benar-benar sudah gila, Kakang. Kau lupa siapa aku. Aku tidak peduli di Posari. Kau harus mati. Keris ini membutuhkan darah dan tidak bisa ditunda lagi. Lagi pula, Bukankah kau menghalang-halangi aku jika aku ingin memiliki keris ini? Hah? Oh, jagat Dewa Batara. Ayo bersiaplah, bersiaplah. Kakang Senopati Rudobondo, ingatlah Kakang. Sadarlah. Rupanya kau sudah terpengaruh oleh kekuatan jahat pada keris itu. Hah? Pusatkan segenap perhatianmu untuk melawannya, Kakang. Atau lepaskan keris itu. Masukkan ke dalam warangkanya. Keris ini tidak akan masuk ke dalam rangkanya sebelum ia menghisap darah. Sial! Kakang Senopati Rudobondo, kau harus ingat Kakang. Ingat jati dirimu. Sekarang kau sedang dipengaruhi oleh keris itu. Sadarlah Kakang. Persetan apapun yang kau katakan, kau harus mati di tanganku. di Diposari hanya bisa menyesali keadaan yang tidak pernah diduga-duganya itu. Dengan mengumpat di dalam hati, Senopati Diposari terpaksa mencabut pedangnya. Sementara Rudro Bondo yang terperosok semakin jauh dalam pengaruh pamor keris yang dipegangnya, melangkah semakin dekat. Tangan kanannya merunduk. Keris itu siap menerkam bangsanya. Ah, apa boleh buat? Rupanya kau telah kehilangan jati diri sama sekali, kakang. Aku tidak mau mati konyol di tanganmu. Aku harus melawan, meski apapun yang akan terjadi padaku. Dan jangan mencoba-coba untuk melarikan diri dariku. Gila. Persiapkan dirimu untuk menghadapi kematian di Posari. Kau benar-benar telah berubah menjadi iblis kakang Senopati Rubondo. Apapun katamu. Akan tetapi, aku sangat bisa merasakan. Keris ini harus segera minum darah. Gunakan saja darahmu sendiri. Oh, itu tidak mungkin aku lakukan. <laughs> Ya! rasane tugel Oh ala Didi, pencernaane wetengmu iku lho sing gak bener, sembarang tadi gak enak. Iki lho, omenono Empro, cukup tes tes tes lancar wis sembarangi. Tas tes tes tes, penake sampeyan ngomong. Empro. Empro manggata probiotik, hmm. nutrisi kesehatan kanggo jogo metabolisme awak supaya nglancarno pencernaane weteng dadi maksimal. Oh. Kanggo luka bakar ya iso, cukup diolesno nang bagian sing luka. Apa maneh kanggo sing kena stroke, waras week. M-Pro Manggata Probiotik paduan macam-macam biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak ikan utawa dips kwelen sing didadekno siji dadi minuman nutrisi konsentrat. Cukup tes tes tes dicampurno minuman utawa makanan diombe saben dina metabolisme awak dadi bener. Sistem pencernaan awak stabil, sirkulasi darah lancar, racun-racun ing awak hilang, awak dadi seger, gak pegel wis. Empro iya, Manggata Probiotik, nutrisi kesehatan, baca aturan pakai. Dalam gebrakan-gebrakan awal itu, Diposari langsung dapat merasakan betapa dahsyatnya tekanan Senopati Bondo. Diposari yang semula mengenal cukup baik, bahkan dalam perang tanding berimbang, namun sekarang merasakan betapa pengaruh Kristi dalam genggaman itu telah membuat kekuatan Bondo telah menjadi berlipat-lipat. Pontang panting Diposari berusaha menyelamatkan diri. Nikmatilah saat-saat menjelang kematianmu itu di Sari. Kau berdebah, Kakang Rudobondo. <laughs> Atau mengumpatlah sepuas-puasnya mumpung kau masih mendapat kesempatan. <laughs> Kau ke barat? Bagus. Nah, sekaranglah saat-saat kematianmu akan tiba. Oh, <sighs> <sighs> apa yang terjadi sedemikian cepatnya berlangsung. Diposari yang terjatuh terlentang di tanah tidak mempunyai kesempatan mempersiapkan diri untuk menghadapi lawannya. Senopati Rudropondo telah meloncat dan akan menghabisi nasib sahabatnya itu. Tetapi tiba-tiba melesat dua buah pisau dari arah semak pelukar. Sebuah menghantam telapak tangannya hingga pegangannya terhadap keris menjadi goyah dan yang sebuah lagi menghantam keris empuk gandring hingga benda itu pun terjatuh. Sekejap kemudian, dari arah yang tidak diketahui, berkelebat sesosok tubuh menyambar keris yang terjatuh itu. Tidak ada yang sempat menyadari keadaan ketika Diposari bermaksud beranjak berdiri. Orang itu pun telah lenyap. Kakang tangan, Tanganku. Oh, tanganku, kakang. Tolong, tolong, tolong cabut pisau di tanganku ini. Kau, tolong. Kau sudah mendapatkan kembali kesadaranmu. Kakang, apa? Apa yang telah terjadi padaku? Jawaban itu telah menunjukkan kepada Senopati Diposari bahwa Rudro Bondo telah menemukan kesadarannya kembali setelah sebelumnya dicengkram oleh pengaruh pamor jahat dari keris empu gandring. Diposari segera beringsut mendekat, bermaksud membantu mencabut pisau yang menancap di lengannya. yang telah menolong Diposari, tetapi telah membawa lari keris empu gandring yang terjatuh itu. Dan bagaimana sikap Rudra Pondo? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa. bintang negara Smart Musik Indonesia. Nah, Sobat Bintang itulah tadi ya kelanjutan dari drama radio serial Sabda Pandita Ratu yang kali ini sudah memasuki se eh, episode ke-20 ya, Rembulan dan Matahari yang berada di seri eh, uh, 585 dan juga 586. Aduh, semakin seru saja. Kira-kira siapa ya yang mengambil keris Empu Gandring? Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Simak terus ya Sabda Pandita Ratu setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 9 pagi. Saya Hendi Chan Chandra pamit dulu dari ruang dengar Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas.